Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga tidak terlupakan, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, imam kita, suri tuladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang kemarin kita telah masuk dalam bab al-khauf minasyirk yaitu rasa takut, khawatir tertimpa atau terjerumus dalam kesyirikan. Dan sekarang kita lanjutkan masih ada dua hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini yang belum kita baca. Yang pertama yaitu an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru berdoa kepada selain Allah ya menjadikan sebagian Allah sebagai tandingan dakhalan nar maka dia akan masuk dalam neraka jahanam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini hadis yang tidak diragukan akan kesahihannya dan dalam hadis ini ada ancaman yang keras bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya jenis-jenis kesyirikan banyak. Dan di antaranya syirik akbar. Dan syirik akbar juga memiliki banyak contoh-contoh seperti percaya kepada dukun, seperti menyembelih untuk jin kepada selain Allah, dan di antara syirik akbar yang paling berbahaya yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang menyeru kepada selain Allah yang berdoa kepada selain Allah maka dialah orang yang paling sesat. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada yang lebih sesat dari orang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena doa merupakan ibadah yang sangat agung. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah inti dari ibadah. Karena tatkala seorang berdoa nampak kerendahan dan kehinaannya kepada zat yang dia mintai. Yang ini terkadang tidak muncul pada ibadah-ibadah yang lain. Seorang bersedekah nampak nampak dia rendah kepada Allah. Tatkala seorang berzikir nampak dia rendah di hadapan Allah. Tetapi tatkala dia berdoa, dia lagi butuh dan dia menampakkan kerendahannya dan kehinaannya dalam rangka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang merendah dan menghinakan dirinya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ternyata kerendahan dan kehinaan tersebut dia serahkan kepada manusia, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling sesat, tidak ada yang lebih sesat daripada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat menyedihkan tatkala kita dapati sebagian orang tatkala dia ke masjid dia tidak bisa menangis, tidak bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia pergi ke kuburan para wali, meminta kepada para wali, maka kemudian dia menangis, yang merendah, menghinakan dirinya, ya minta kepada mereka dan ini perkara yang menyedihkan apalagi kita dapati di tanah air kita ada sebagian dai yang menyeru pada kesyirikan ini yang menyatakan bahwasanya jika Anda menghadapi kondisi yang sangat genting maka beristighosalah kepada para wali mintalah kepada para wali serulah ya Abdul Qadir Jailani ya serulah wahai wali fulan dan ini merupakan kesyirikan yang nyata Justru kita tatkala dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting, justru kita harusnya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muqtarra idza da'ah wa yakshifus su'." Ya, siapakah yang bisa menghilangkan kemudaratan seorang yang dalam keadaan terdesak? Siapa yang menjawab pertanyaan, permintaan? Al-muttar, orang yang dalam keadaan terdesak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su' dan menghilangkan kesulitan. Lantas kemudian timbul fatwa-fatwa yang menyatakan demikian. Sampai saya pernah membaca fatwa tatkala ada seorang bertanya kepada seorang yang dikatakan sebagai ulama, "Wahai Syekh, saya masih ragu, bolehkah saya minta kepada Abdul Qadir Jailani ketika saya dalam keadaan terdesak? Saya khawatir saya terjerumus dalam kesyirikan." Maka apa kata jawab, jawaban Syekh tersebut? Selama kau meyakini bahwasanya pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala, fad'u man syi'ta watlub ma syi'ta maka berdoalah kepada siapa saja yang kau kehendaki dan mintalah apa saja yang kau kehendaki. Yang penting kau hanya meyakini bahwasanya wali-wali arwah-arwah tersebut, ruh-ruh tersebut hanyalah perantara, hanyalah sebab yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Tatkala mereka ditegur kenapa mereka menyembah Lata, kata mereka, "Haula'i syufa'auna indallah." Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lata adalah rajulun saleh kata Ibn Abbas. Karena yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata adalah seorang yang saleh yang sering membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji. Oleh karenanya, bagaimana kemudian seorang menyeru kepada wali misalnya di tengah lautan tatkala dalam keadaan genting di tengah lautan ombak besar kemudian dia menyeru kepada wali fulan, kepada Sunan fulan, kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Sayyidil Badawi. Ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak mungkin dia menyeru kepada wali tatkala dia sedang di tengah lautan kecuali terkumpul pada dia beberapa bentuk kesyirikan. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya wali ini ya, wali ini maha mendengar apa yang dia ucapkan meskipun dia dimanapun berada pasti didengar oleh wali ini dan ini inilah perkara kesyirikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tatkala masih hidup tidak tahu akan hal ini. Suara yang jauh tidak dengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian seorang yang sudah meninggal dunia kita yakini dia maha mendengar apa saja yang kita sampaikan maka dia dengar dimanapun kita berada. Yang kemudian yang kedua kesyirikan yang kedua meyakini bahwasanya wali ini Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Setiap detik, setiap saat, kapan saja dia butuh, dia tinggal panggil ya wali fulan. Berarti wali ini maha mengetahui segala sesuatu dalam setiap saat. Dan ini merupakan kesyirikan. Karena tidak ada yang mengetahui segala sesuatu dalam setiap saat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Alim yang Maha mengetahui. Dialah As-Sami' yang Maha mendengar. Oleh karenanya seorang yang tatkala di tengah lautan menyeru kepada para wali, berdoa kepada para wali, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang kesyirikan yang ketiga, dia meyakini bahwasanya ruh yang tidak bisa apa-apa ini mampu untuk menolongnya dan ini juga merupakan kesyirikan yang yang nyata. Oleh karenanya perkara yang mengherankan sering saya sampaikan, bagaimana seorang kemudian minta kepada wali yang sudah meninggal dunia, minta kepada mayat. Sementara mayat tatkala dia meninggal dunia harus ada orang yang memandikannya. Dia tidak bisa mandi sendiri. Sementara mayat sudah tidak bisa sholat, maka butuh untuk kita, untuk kita sholatkan. Sementara mayat, kenapa kita solatkan? Kita mendoakan dia karena dia sudah tidak bisa berdoa sendiri. In kota amaluh kata Nabi SAW, orang meninggal dunia terputus amalannya. Kemudian kenapa kita mengangkat mayat dimasukkan ke dalam liang lahat karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya butuh dengan bantuan orang lain, sudah jadi mayat. Lantas setelah kita masukkan dalam kuburan, kita pun minta kepada dia. Maka ini dari di mana akal kita tatkala kita minta kepada mayat. Ini merupakan kesyirikan yang yang nyata yang sangat menyedihkan adalah tersebar di sebagian negeri-negeri kaum muslimin dan juga di negeri kita. Oleh karenanya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Ikhwani fillah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama antara mazhab Syafi'i dengan tiga mazhab yang lainnya. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Kita tahu bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan amalannya akan gugur. Sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan kemarin Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugur, sungguh-sungguh akan gugur seluruh amalanmu. Dan engkau sungguh-sungguh benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi dalam neraka jahanam. Sekarang, bagaimana kalau seorang dia murtad atau dia masuk dalam terjerumus dalam kesyirikan? Kemudian dia bertobat, Apakah tatkala dia di kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam? Jadi kasusnya kalau kasusnya seorang muslim melakukan haji, melakukan puasa, salat, sedekah kemudian murtad meninggal dalam keadaan musyrik, ini sepakat bahwasanya amalannya gugur, tidak ada nilainya. Kekal dalam neraka jahanam. Yang jadi khilaf di antara para ulama, antara ulama madhab, yaitu bagaimana jika seorang dia muslim, kemudian dia beramal soleh, kemudian dia murtad atau dia musyrik, Kemudian dia sadar masuk Islam kembali. Apakah tatkala dia masuk Islam kembali, amalannya yang dulu gugur semua karena pernah musyrik, ataukah kembali lagi bersama dia? Paham bentuk permasalahannya? Demikianlah yang dikhilafkan oleh para ulama. Adapun madhab syafi'i, adapun madhab maliki, Hanafi dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan bahwasanya seorang jika terjerumus dalam kesyirikan, atau seorang murtad atau seorang kafir otomatis amalannya gugur. Meskipun dia nanti masuk Islam kembali nol dia tatkala itu. Karena riddah itulah, murtad itulah, kesyirikan itulah yang menggugurkan amalan seorang. Dan ini kembali kepada ayat-ayat yang kemarin kita bacakan, lain asyrak talayah batonna amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, faqad habita amaluh, maka telah gugur amalannya. Berbeda dengan pendapat madhab syafi'iyah, yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan tidak. Kami madhab syafi'iyah berpendapat lain. Seorang hanya gugur amalannya kalau dia mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau dia murtad, kemudian dia Islam kembali, maka amalannya tidak tidak gugur. Ini pendapat yang kuat yang saya lebih condong pada pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Kenapa? Karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya fayamut kemudian dia mati wahwa kafir dalam keadaan kafir. Di sini diikatkan ditakyid dalam ayat ini bahwasanya faulaika habitat a'maluhum mereka adalah orang-orang yang gugur amalannya yaitu yang mati dalam keadaan apa? kafir. Kalau dia murtad tapi belum mati, nanti muslim lagi, maka keamalannya akan kembali lagi, tidak gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nampak jelas tatkala ada kasus suatu kasus seorang yang dia muslim. Kemudian dia berhaji. Dia berhaji. Kemudian dia pulang ke Indonesia ke tanah air, rupanya dia tertarik sama seorang wanita Nasraniyah dan boleh seorang lelaki muslim menikahi seorang wanita Nasrani. Kemudian dia nikah sama wanita Nasrani tersebut. Ternyata wanita Nasrani ini adalah seorang yang berdakwah. Akhirnya suaminya digeret demi sedikit, akhirnya masuk Kristen, murtad. Kemudian Lama kelamaan dua tahun berikutnya dia sadar ternyata dia telah murtad maka dia masuk Islam kembali. Sekarang pertanyaan tatkala dia masuk Islam kembali, apakah dia wajib melaksanakan haji kembali? Dia sudah haji sebelumnya, namun setelah haji dia murtad. Kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya begitu dia murtad, amalannya gugur seperti mazhab Hanafi, Maliki dan riwayat dari Imam Ahmad, maka dia harus haji lagi orang ini. Tapi kalau madhab syafi'i tidak. Madhab syafi'i tidak. Amalannya tidak gugur. Kenapa? Karena dia meninggal tidak dalam keadaan kafir. Maka tidak perlu lagi dia melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang lebih kuat. Oleh karenanya tatkala ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ya Rasulullah aruaita umuran atahannatsu biha fil jahiliyah aliyah fiha min syai ya Rasulullah Bagaimana menurutmu tentang perkara-perkara kebaikan yang dulu di zaman jahiliyah saya melakukannya? Apakah saya ada dapat dapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan tersebut? Ini Hakim bin Hizam musyrik dulu di zaman jahiliyah. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti bersedekah, silaturahmi, kemudian memuliakan tamu. Tapi dia dalam keadaan musyrik dan kita tahu seorang musyrik betapapun besar amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramal soleh tatkala sedang dalam keadaan musyrik. Kemudian dia masuk Islam. Maka dia bertanya Rasulullah, saya dulu musyrik. Tapi waktu saya musyrik, saya baik. Saya melakukan kebaikan, saya bersadaqah, melakukan puasa, melakukan ya mungkin berbakti sama orang tua. Apakah saya dapat pahala dari kebaikan-kebaikan tersebut? Kata Nabi SAW, Aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam bersama kebaikan yang dulu pernah kau lakukan seluruhnya. Ini diantara faedah dari seorang masuk Islam. Kalau dia dulu Kristen, dia dulu apa Yahudi misalnya, dan dulu dia baik, maka dia tatkala masuk Islam semuanya tidak gugur. Maka semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dalam timbangan kebaikan. Ini orang yang dia melakukan dalam keadaan musyrik. Itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk Islam. Bagaimana lagi dengan orang yang tatkala dia haji dia muslim? Dia melakukannya dalam keadaan muslim, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam kembali. Paham ini jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya amalan hanya gugur tatkala seorang mati dalam keadaan musyrik atau kafir atau murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab ini. Wali muslimi an Jabir dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah masuk surga. La yusyrik bihi syai'an, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam melakukan syirik apapun masuk neraka. Ini hadis Tergabung dalamnya kabar gembira dan juga kabar mengerikan. Kabar gembira apa? Seorang yang tidak melakukan syirik sama sekali, meninggal tidak melakukan kesyirikan, meskipun dia melakukan kemaksiatan, namun dia tidak punya syirik sama sekali, bersih dari syirik akbar, bersih dari syirik kecil, bersih dari syirik jali, bersih dari syirik khafi, dia pasti masuk surga. Sebaliknya, man lakhiyahu yushriku bihi syai'an, meninggal dalam keadaan bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik, sedikit pun maka masuk neraka jahanam. Ini hadis yang mengerikan, membuat kita takut kepada kesyirikan karena ancaman yang berat. Oleh karenanya seorang jika terjerumus dalam dosa-dosa selain kesyirikan, maka itu masih mending. Tetapi kalau terjerumus dalam kesyirikan, maka ini perkara yang sangat berbahaya, terutama syirik akbar. Dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan dan mereka tidak sadar mereka tidak sadar bahkan sebagian orang melakukan kesyirikan dan mereka menyangka kesyirikan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu bab tentang berdakwah ke syahadah Allah ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Ini bab yang sangat agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah menyeru kepada tauhid. Sebelumnya Syekh sudah menyebutkan tentang bab keutamaan tauhid. Kemudian bab keutamaan orang yang murnikan tauhidnya. Kemudian bab tentang orang yang takut kepada kesyirikan. Sekarang beliau membawa kepada bab menyeru kepada tauhid. Kenapa ikhwani fillah zani Allah wa iyakum seorang yang dia benar-benar mengerti akan keagungan Allah, dan dia mengerti bahwasanya Allah tidak mau disyarikatkan. Bahwasanya ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Tatkala dia melihat saudara-saudaranya terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan, maka dia akan sedih. Dia ingin Allah diagungkan dan dia tidak ingin saudara-saudaranya terjerumus dalam kesyirikan. Maka dia pun mau menyeru saudara-saudaranya agar kembali kepada tauhid. Meskipun saudara-saudaranya tersebut tidak paham Meskipun saudara-saudaranya tersebut mencela dia, memaki-maki dia, membodoh-bodohikan dia, menyesatkannya, menuduh dia khawarij, menuduh dia tukang mengkafirkan. Namun karena dalam rangka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan oleh masyarakat. Kenapa dia ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Dan dia sedih melihat saudara-saudaranya terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Sekarang ini di tanah air kita, kalau ada orang yang melarang sesajen langsung dibilang kamu Wahabi. Subhanallah. Kalau ada yang mengatakan jangan minta di kuburan langsung dicap Wahabi. Maksud cap tersebut adalah untuk menghina. Padahal Wahabi adalah intisab afiliasi kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan kepada masyarakat bahwasanya seorang yang bernama Wahabi adalah orang yang bengis, suka menumpahkan darah kaum muslimin, suka mengkafirkan kaum muslimin, tuduhan yang bermacam-macam. Sehingga membuat masyarakat takut seakan-akan Wahabi adalah orang yang haus darah, suka menumpahkan darah. Ini kedustaan, kedustaan yang nyata. Kita di tanah air kita, ada beberapa organisasi-organisasi yang dikatakan sebagai Wahabi. Seperti Muhammadiyah, seperti Persis, seperti Al-Irsyad. Bertahun-tahun mereka hidup tanah air kita, apakah mereka suka menumpahkan darah? Apakah mereka suka membunuh kaum muslimin? Yang mereka lakukan adalah mengingatkan kaum muslimin Jangan sampai percaya sama ya buku mujarobat, buku apa namanya, jangan percaya kepada dukun-dukun. Jangan percaya kepada ramalan-ramalan, jangan minta kepada kuburan, jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya kepada khurafat-khurafat tapi mereka adalah orang yang paling dihina, yang paling dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang macam-macam. Bisa saja kita tatkala mengerti tauhid kita tidak memperdulikan orang lain. Yang penting saya bertauhid urusan orang lain, urusan dia dengan Allah. Tapi tidak. Sebagai seorang muslim, kita sayang kepada saudara-saudara kita, kita harus menyampaikan kepada mereka. Mereka tidak paham. Lihatlah bagaimana kejahilan di tanah air kita. Dukun saja berapa jumlahnya dukun? Banyak jumlahnya. Setiap kampung ada dukunnya. Kemudian dukun itu yang percaya berapa orang? Rasulullah SAW mengatakan, "Man atakahinan fasaddaqo bima yakul faqad kafara." bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang sihir dan mempercayai perkataannya maka telah kafir kepada Al-Qur'an. Dukun tanah kita banyak. Ramalan-ramalan di majalah-majalah, di koran-koran. Di di koran-koran banyak apa namanya? iklan-iklan dukun. Yang ingin ini datang ke dukun ini, telepon dukun ini. Yang ingin istri cantik datang ke dukun ini. Yang ingin kaya datang ke dukun ini. Artis-artis dibohongi sama dukun. Yang jadi masalah sebagian ustadz kiai membela dukun-dukun tersebut. Ini yang sangat menyedihkan. Kemana girah terhadap Islam? Kemana girah terhadap Tauhid? Sangat menyedihkan kalau kita melihat kondisi sebagian da'i-da'i di tanah air kita. Ada yang mengatakan silakan Lady Gaga datang ke tanah air kita, tidak akan pengaruhi kita. Bagaimana tidak terpengaruh? Di tanah air kita anak kecil ada yang perkosa anak kecil, masih kecil sudah berzina. Bagaimana tidak terpengaruh dengan Lady Gaga? Ini orang punya otak tatkala berbicara atau tidak? Inul dibela lah. Quran dikatakan Quran porno lah. Diucapkan dengan mudah begitu saja. Dan banyak yang membela ini yang jadi sangat menyedihkan. Kemana giroh terhadap Islam? Kemana giroh terhadap Tauhid? Ini perkataan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sementara orang-orang yang menyeru kepada Tauhid dimusuhi, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dikatakan tukang mengkafirkanlah, menumpahkan darah lah. Padahal tidak, kita ini menyampaikan hati-hati dengan kesyirikan. Kita tidak sedang mengatakan kalian musyrik, tidak. Kita hanya mengatakan hati-hati kalian terjerumus dalam kesyirikan. Ini praktek-praktek kesyirikan, jangan kalian lakukan. Kita tahu bahwa tidak semua orang yang melakukan kesyirikan otomatis menjadi musyrik. Tidak. Karena mungkin dia jahil, tidak ngerti. Tugas kita menyampaikan hal ini tidak boleh dilakukan. Sementara di tanah air kita liberal berkembang. Tokoh-tokoh terkenal liberal. Tokoh-tokoh agama terjerumus dalam liberal. Nah, ini perkara-perkara yang sangat menyedihkan di tanah air kita. Oleh karenanya, seorang yang punya giro terhadap tauhid, maka dia pasti menyuruh kepada tauhid apapun yang terjadi. Apapun dikatakan, apapun dia tetap berjalan di atas tauhid dan menyuruh, mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Tanah air kita subhanallah, zam-zam saja ada di Indonesia. <laughs> Saya ke salah satu masjid di tanah air kita, ada gentong berapa tiga, Orang-orang cari barokah dari gentong tersebut. Katanya apa? Air zam-zam. Gimana zam-zam? Gimana pipanya sampai ke Mekah? Ada yang tawaf di sana, ada tawaf di gunung mana di Sulawesi ya? Kalau sudah tawaf di situ sudah seperti haji. Gimana seperti ini? Di kita banyak orang ngaku jadi, jadi nabi. Ya. Nabi <laughs> sampai dari Indonesia juga ada. Karena butuh orang-orang yang berjuang menyuruh kepada tauhid dan mengingatkan masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan ayat pertama dalam bab ini. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-108 kata Allah Subhanahu wa taala, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, wahai Muhammad, hadhihi sabili ini adalah jalanku. Adu'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku berserta orang-orang yang menyertaiku, mengikutiku. Wa subhanallah dan mahsuci Allah. Wa ma minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ayat ini termaktub dalam surat Yusuf, di akhir dari surat Yusuf. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat Yusuf adalah surat dakwah karena di situ dijelaskan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Kemudian di penghujung dari surat ini Allah sebutkan ayat ini, "Kul sabili," katakanlah Muhammad, "Ini adalah jalanku." Adu ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada kita bahwasanya tatkala kita berdakwah, kita menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada diri kita karena sebagian orang dia berdakwah tapi untuk dirinya. Sehingga tatkala datang dai-dai yang baru, dai yang lain, kemudian sebagian murid-muridnya pergi ke dai tersebut, maka dia pun marah. Dia pun hasad, dia pun dengki. Ini berarti dia tidak menyeru kepada Allah tapi dia menyeru agar orang-orang taklid atau taat kepada dia. Ini tidak benar dai yang seperti ini. Orang yang berdakwah kepada dirinya merugi. Orang yang tidak berdakwah kepada Allah, dia merugi. Ada orang berdakwah kepada dirinya. Ada orang berdakwah kepada pondoknya. Ada orang berdakwah kepada yayasannya, ada orang berdakwah kepada organisasinya, ada orang berdakwah kepada partainya. Sehingga kalau ada orang tidak ikut partainya, tidak ikut organisasinya, tidak ikut yayasannya, maka dia pun membencinya. Dia menjadikan yayasan, organisasinya dan partainya sebagai ukuran sayang dan cinta dan benci. Inilah orang-orang yang merugi, yang tidak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yayasan, partai, organisasi hanyalah sarana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang merugi hanya menghabiskan waktunya untuk membela organisasinya, untuk membela partainya, untuk membela yayasannya, untuk membela sekolahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul hadhi sabili ad'u ila Allah." Ini adalah jalanku aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'iyan ila Allah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama seorang dai harus ikhlas. Karena dakwah ikhwan merupakan Ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman ah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang terbaik perkataannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah? Ibadah yang sangat agung dakwah. Allah mengatakan tidak ada orang perkataannya lebih baik daripada orang sedang berdakwah. Kenapa dia sedang berdakwah di jalan Allah? Menyeru orang agar ingat kepada Tuhannya. Dan dia sedang menjalankan tugas para ambia, seluruh para nabi. Tugas mereka apa? Dai sebagai dai, berdakwah. Oleh karenanya pekerjaan sebagai dakwah, ya sebagai dai adalah pekerjaan sangat mulia sampai Allah mengatakan Waman ahsanu qaulan mimman da'a Allah. Siapa yang lebih bagus pertanya, perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala basira." Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Ini peringatan bahwasanya seorang tatkala berdakwah harus di atas ilmu. Jangan dia nekat menjadi dai tapi tidak punya ilmu. Kerusakan yang dilakukan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Apalagi zaman sekarang banyak dai-dai karbitan yang tidak punya ilmu, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu ilmu nahu dan saraf, tidak tahu ilmu usul fikih, tidak tahu ilmu usul tafsir, tidak tahu ilmu mustalah hadis. Kemudian menjadi, menjadi dai kondang berbicara sana dan sini, tidak punya ilmu apa-apa. Kita bilang kalau kamu sudah jadi dai belajar dan belajar. Mumpung sekarang kau sudah jadikan dirimu sebagai dai belajar. Ya, agar bisa seimbang antara dakwahmu dengan ilmumu. Adapun seorang berdakwah tidak punya ilmu, kemudian selalu komentar sini haram, sini halal, itu halal, itu haram. Kita khawatirkan orang-orang seperti ini memberikan kerusakan lebih banyak daripada perbaikan. Oleh karenanya, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yakbidul ilma, Inna Allah la yakbidul ilma intizaan, walakin biqabdil ulama. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mencabut ilmu dengan mengangkat ilmu tersebut, tetapi dengan mematikan para ulama. Hatta idza la yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai tatkala seluruh ulama sudah meninggal dunia, tidak ada satu orang alim pun, maka manusia pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya, sebagai ustadznya, sebagai kiainya, sebagai dai-nya. Fasu'ilu, orang-orang ini yang bodoh ini ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka seorang tatkala berdakwah, apa yang dia ucapkan, ingat. Semuanya dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jangan sampai dia asal ngomong, asal bicara. Seorang dai ala basir harus di atas di atas ilmu. Ana wa Aku dan orang-orang menyertaiku. Kata para ulama ini menunjukkan para sahabat seluruhnya dai. Para sahabat dengan berbagai macam model kegiatan mereka, ada yang petani, ada yang pedagang, ada pengembala kambing, ya. Namun mereka seluruhnya dai. Oleh karenanya mereka tersebar. Ada yang meninggal di Kufa, ada yang meninggal di Syam, ada yang meninggal di mana. Mereka tersebar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu itulah pekerjaan para ambia, Itulah pekerjaan para nabi seluruhnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya. Setiap kita bisa menjadi dai sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita memiliki ilmu tentang salat, ajak orang untuk salat. Kalau kita punya ilmu tentang puasa, ajak orang untuk puasa, tapi jangan bicara ngalor ngidur ke sana sini. Bicara tentang hukum ini, tentang fikih anu, tentang hukum ini, tidak punya ilmu jangan bicara. Yang kita ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Kalau kita tahu ilmu tentang sholat, tentang keutamaan sholat berjamaah, ajak masyarakat untuk sholat berjamaah. Lebih dari itu yang tidak kita ketahui, maka kita diam. Ikhwani fillah, azani Allah ayyakum. Oleh karenanya, menjadi da'i merupakan pekerjaan yang mulia. Yang menyuruh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan masyarakat akan akhirat. Sekarang ini, masyarakat lalai daripada akhirat, tenggelam dengan dunia. Bahkan terkadang sebagian khatib-khatib di mimbar Jumat bicarain politik. Orang yang sudah kelaparan, sudah pusing, harusnya pikir akhirat, diajak pikir politik buat marah-marah, jadi stres dalam dengar khutbah Jumat. Subhanallah. Kita menyeru masyarakat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka betapa kesulitan hidup yang mereka dapati. Betapa kemaksiatan yang bersebar di mana-mana. Ya. Fitnah yang terjadi di mana-mana, kita ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dunia ini hanya sebentar. Dunia ini adalah sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai akhirat yang merupakan kehidupan abadi. Dilanjutkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW dulu mengutus para dai untuk berdakwah. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala tatkala Nabi saw. mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah Mu'adz adalah seorang sahabat yang faqih yang punya ilmu Rasulullah SAW tidak ya mengutus sembarang orang ke negeri Yaman kenapa karena di negeri Yaman di situ bukan orang-orang jahiliyah bukan orang-orang musyrikin Arab tidak di negeri Yaman banyak orang-orang alul kitab Yahudi dan Nasrani dan kita tahu bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka punya syubhat, mereka punya hujah, mereka punya argumen. Oleh karena Nabi tidak mengutus sembarang orang. Di antara yang diutus oleh Nabi SAW adalah seorang yang paling paham tentang halal dan haram. Yaitu siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun harus meninggalkan kota Madinah, kita tahu tinggal di kota Madinah merupakan kemuliaan. Nabi SAW mengatakan, Al-Madinah tu khairun lahum laukanu ya'alamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Man istata'a minkum an yamut fil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang di antara kalian mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Akan tapi kita lihat kenyataannya para sahabat tersebar. Meskipun mereka tahu tentang keutamaan kota Madinah, tinggal di tanah suci, beribadah di Masjid Nabawi, tapi ada tugas yang lebih besar yang mereka harapkan, menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid. Oleh karena Nabi SAW mengutus mereka keluar dari kota Madinah, di antaranya Muaz bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Muadz, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakui adanya Allah jelas, cuma mereka musyrikin. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, jadikanlah mereka untuk mentauhidkan Allah bahwasanya ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk kepada Nabi Isa. Ya. Meskipun mereka mengatakan Nabi Isa perantara antara mereka dengan Allah, bukan dengan Uzair. Itu Tuhannya orang Yahudi, orang soleh yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi. Karena Uzair ini dia pernah menyalin Taurat katanya dengan hafalannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala meninggal maka dituhankan oleh mereka dikatakan Uzair bin Allah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u dalik Kalau mereka Yahudi dan Nasrani ini taat kepada engkau hai Muaz, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa layla. Kalau mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berikan tugas berikutnya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka wajib melaksanakan solat lima waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik. Jika mereka taat kepada engkau, mau solat juga lima waktu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka mau salat, tugaskan lagi beban berikutnya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan untuk bayar zakat, diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin di antara mereka. Fa ata'u lidzalik fa Kalau mereka taat kepada engkau mau bayar zakat, maka hati-hatilah engkau wahai Mu'ad. Jangan sampai kau mengambil dari zakat tersebut ya barang-barang yang paling mulia di antara mereka. Wattaqi da'watal mazlum dan takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada Muadz Innaka ta'ti qauman min ahlul kitab. Wahai Mu'ad, kau akan mendatangi ahlul kitab. Jadi berhati-hati, siap-siaplah. Oleh karena seorang dai tatkala ingin berdakwah, dia harus punya modal, harus punya ilmu, tahu siapa yang akan dia dakwahkan. Tidak sembarang orang. Dia ingin mendakwai orang-orang Hindu harus tahu bagaimana mendakwai mereka. Dia mendakwai orang-orang Nasrani, orang Kristen harus tahu syubhat-syubhat. Kerancuan pemikiran mereka, bagaimana mematahkan argumentasi mereka harus tahu. Tidak sembarang orang berdakwah. Karena sebagian orang ingin mendakwah jadi terdakwahi, terbawa. Terutama orang-orang menyimpang. Terjerumus dalam penyimpanan-penyimpanan tersebut. Kenapa? Hanya modal semangat tidak punya ilmu. Dan saya dapat orang sebagian orang seperti ini. Sampai akhirnya menyimpang akidahnya. Kenapa tidak punya ilmu semangat berdakwah? Oleh karenanya, tatkala seorang berdakwah dia harus tahu siapa yang akan dia dakwahi. Tidak sama antara mendakwahi anak SD, anak SMP, SMA, guru-guru, dosen-dosen. Tidak sama mendakwahi orang-orang pejabat. Tidak sama mendakwahi ustadz misalnya maka harus punya ilmu tentang siapa yang dia dakwahi. Kemudian kata Nabi SAW, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهِ إِلَهُ Jadikanlah, pertama kali yang kau dakwahi adalah tauhid. Oleh karenanya para ulama mengatakan, dakwah yang pertama kali harus dakwah tauhid. Adapun orang-orang yang berdakwah tapi tidak memperhatikan tauhid, tidak akan merubah kondisi. Dia bicara tentang masalah yang lain. Tapi tauhid dia sepelekan. Dia berbicara tentang hijab. Wanita harus berjilbab, tapi orang-orang ke kuburan minta-minta kesyirikan dia biarkan. Tidak jadi masalah katanya. Dia menghantam korupsi misalnya, tapi masalah kesyirikan dia tidak permasalahkan. Ini salah. Ini salah. Tauhid yang pertama. Masalah akhirat, surga dan neraka ini dakwah yang pertama. Masalah akidah. Oleh karena dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, yang pertama kali turun di Mekah adalah mengenai akidah, mengenai jannah wan nar, mengenai akhirat. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun di Mekah, la taznu, jangan kalian berzina, kaum musyrikin Arab akan berzina. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun di Mekah tatkala itu, la tashrabul khamar, jangan kalian minum khamar, maka mereka akan minum khamar. Tetapi yang pertama kali turun adalah masalah akidah, keyakinan, masalah tauhid, Tatkala kokoh iman mereka, maka yang lainnya akan mudah mereka kerjakan. Oleh karenanya seorang tatkala berdakwah, ya, dia ber, boleh berbicara tentang masalah lain, masalah fikih, masalah tau, masalah akhlak, tapi seluruhnya menjerumus apa mengantarkan kepada masalah tauhid. Dia harus berbicara tentang tauhid terutama ya, di masyarakat kita banyak penyimpangan tentang masalah tauhid. Kalau semua orang berbicara tentang tauhid, maka sulit orang mengingkari, tapi jadi masalah cuma bicara satu orang, yang lainnya takut. Aduh jangan, ini tradisi masyarakat. Kasih saja, aduh kalau kita bicara nanti saya dimusuhi. Bahkan sebagian ustadz tahu itu tradisi masyarakat dan itu kesyirikan namun dia tidak berani mengingkari. Ini perkara yang menyedihkan. Terus kapan ada nahi mungkar? Kapan kita bernahi mungkar? Kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Kenapa tidak kita ingkari? Malah kita biarkan. Kalau tradisi masyarakat merupakan kesyirikan, kita itulah tugas kita untuk mengingkari. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke Mekah, banyak tradisi-tradisi yang kesyirikan. Di antaranya seperti yang saya, pernah saya sebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengkhurafatkan sebagian onta tidak boleh ditunggangi. Kalau sudah punya anak betina sepuluh kali, ini keramat. Ini diingkari oleh Al-Qur'an. Nabi SAW datang untuk merubah tradisi mereka. Tradisi jahiliyah. Bukan malah ikut terbawa sama mereka. Akhirnya ibadah yang penting kumpul-kumpul, baca doa selesai, masalah kesyirikan dibiarkan saja. Ini adalah cara dakwah yang keliru. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Jadi karena dakwah yang pertama kali kau sampaikan adalah tentang tauhid, tentang tauhid syahadatu alla ilaha illallah. Agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengerti, baru sampaikan yang lainnya, ajarkan salat. Kalau mau salat, ajarkan zakat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Fa'inhum أَطَعُوا لِذَلِكَ Kalau mereka taat kepada engkau untuk bayar zakat, wa وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ Hati-hatilah engkau dengan harta mulia dari yang mereka miliki untuk bayar zakat. Artinya kalau mereka membayarkan zakat kambing, jangan cari kambing yang paling gemuk kemudian diambil. Tidak, cari yang sedang. Jangan juga yang paling kurus. Kalau mereka ingin bayar zakat berupa emas, jangan cari emas yang paling bagus. Cari yang sedang cari dari harta yang sedang di antara mereka kemudian kita ambil. Demikianlah tugasnya jubat yaitu orang-orang yang menarik zakat. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, wa iya wa da'watil mazlum. Nah, hati-hatilah engkau dengan doanya orang yang dizalimi. Jangan sampai engkau mengambil zakat dari harta yang paling bagus, kau ambil kambing yang paling gemuk, akhirnya orang yang punya kambing ini merasa terzalimi, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ya celakakan dia." Hati-hati ikhwan, Hati-hati, selama kita masih bermaksiat antara kita dengan Allah saja, perkaranya lebih ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi masalah kalau kita mendolimi orang lain. Asalnya orang tersebut tidak memaafkan. Kita akan disidang pada hari kiamat kelak, dihadapkan dengan orang tersebut. Yang jadi masalah nanti akan diambil kebaikan-kebaikan kita, ditransfer kepada dia. Oleh karena hati-hati. Jangan mendolimi orang lain. Kalau kita punya utang kita bayar. Kalau kita pernah menyakiti dia kita minta maaf. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Man lahu madzlamatun li akhihi." Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalha falyatahallalha minhul yaum. Hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang hari kiamat yang di mana dinar tidak bermanfaat dan dirham tidak bermanfaat. Uang tidak bermanfaat. Aslan kita ini memang dibangkitkan di, di dari alam kubur buhman, tidak bawa apa-apa. Tidak ada uang yang kita bawa. Uang yang kita kumpulkan selama ini tidak ada. Rumah mewah yang kita bangun selama ini tidak akan kita bawa. Kita bangun dalam keadaan kosong. Buhman. Dalam keadaan kosong kata Rasulullah SAW. Sehingga tatkala kita disidangkan dengan orang yang pernah kita zalimi, kita membayar kezaliman tersebut bukan dengan uang tapi dengan kebaikan. Kebaikan kita diambil. Kalau ternyata kebaikan kita belum kezaliman kita belum selesai, padahal kebaikan kita sudah habis, maka keburukan orang tersebut akan dioffer kepada kita dan akan semakin mem memperberat siksaan kita di neraka jahanam. Wal Oleh karenanya hati-hati jangan mendolimi orang lain. Di antara bahaya mendolimi orang lain, orang lain akan berdoa. Dan banyak orang seperti ini, orang yang lemah boleh kita hina. Ada orang lemah kita hina, kita ejek, kita rendahkan. Dia tidak punya sesuatu untuk membalas kita, dia tidak punya. Tapi dia punya doa. Dia bangun malam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan musibah kepada kita cepat atau lambat. Allah bisa jadi menimpakan musibah kepada kita dengan cara perlahan-lahan waliyadzubillah agar seorang semakin menderita. Mulailah anaknya nakal, Mulailah istrinya menyeleweng. Mulailah dia terkena penyakit sedikit demi sedikit karena pernah mendolimi orang lain. Dan dia tidak sadar bahwasanya semua itu akibat ulah kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain. Dan orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fillah Allah yakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi Hati-hatilah engkau kepada doanya orang yang zalimi, sungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang terakhir. Walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yauma Khaybar tatkala perang Khaybar, la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu" wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan menyerahkan bendera peperangan kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Qala fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Tatkala Nabi SAW mengucapkan perkataan demikian, besok kita perang yang mimpin adalah seorang, saya akan serahkan bendera ini kepada dia, dan orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat tatkala mendengar ada ya keutamaan yang yang, yang Rasulullah sebutkan kepada pemimpin mereka besok, maka mereka malam itu pada berbincang-bincang siapa sih besok orang yang akan mendapatkan bendera tersebut. Perkara mereka bukanlah kepemimpinan, tetapi ada stempel dari Nabi bahwasanya siapa yang megang bendera tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang mereka inginkan. Ini stempel yang tidak biasa. Stempel yang melazimkan surga Allah Subhanahu wa taala. Stempel yang melazimkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah mengatakan, "Anna Umar bin Khattab, inna Umar bin Khattab qala, ma ahbabtu al-imarata illa yauma idzin." Kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah mengharapkan jadi pemimpin kecuali hari itu. Kenapa ingin mendapatkan stempel tadi? Ikhwani fillah azani Allah wa iyakum. Pada malam hari itu para sahabat berbincang-bincang siapa sih yang akan dapat bendera esok hari. Disebutkan bahwasanya bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dan tertulis Muhammad la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Falamma asbahan nas tatkala di pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Maka mereka pun berbondong-bondong kepada Nabi. Semuanya berharap dia yang diberi apa? Bendera. Kenapa ada stempel tadi? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Nabi bertanya, Aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Qalu yashtaki ainaihi. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu matanya lagi sakit. Fa'arsilu ilaihi fa'tuni bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirim orang untuk mendatangkan Ali kepadaku. Subhanallah ternyata yang mau dikasih bendera siapa? Ali bin Abi Talib. Falamma jaa basaqa fi ainaihi wa da'a fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waj'un. Tatkala Ali bin Abi Thalib datang, maka Rasulullah SAW pun meludahi matanya, mata Ali, kedua mata Ali agar sembuh. Dan sembuh seketika itu didoakan oleh Nabi, sembuh seketika itu seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Orang kalau baru sembuh dari penyakit mata masih ada sisa merah-merahnya. Ini enggak. Matanya tadi tertutup karena banyak kotoran tai mata. Didoakan oleh Nabi dalam waktu sekejap langsung hilang seperti tidak pernah sakit sama sekali. Disebutkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib terlambat datang. Kenapa? Dia ragu-ragu mau berangkat ini karena matanya sakit. Kalau matanya yang tutup bagaimana mau berperang? Ini sekarang mau perang lawan orang Yahudi di Khaybar. Dan konsentrasi orang-orang Yahudi di Khaybar Bahkan sebagian orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah, mereka kaburnya ke Khaybar. Sehingga di sanalah ya konsentrasi atau perkumpulan orang-orang Yahudi. Disebutkan beberapa benteng mereka miliki di Khaybar. Dan saya pernah ke Khaybar masih ada sisa benteng orang-orang Yahudi di sana, masih ada. Sehingga Ali bin Abi Thalib tatkala matanya sakit sulit dia untuk berperang. Akan tapi dia tetap berangkat. Beliau radhiyallahu taala tetap berangkat. Akhirnya orang-orang yang berusaha ingin diberikan bendera, ternyata diberikan kepada orang yang tidak punya usaha sama sekali. Ali bin Abi Thalib tinggal tidak berangkat, malah dia yang tidak dipanggil. Ini namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang demikian. Sudah kerja banting tulang <laughs> apa namanya? peras keringat, jungkir balik ya, ternyata rezekinya cuma sedikit. <laughs> Ada orang saja duduk-duduk saja ternyata rezekinya banyak. Allah yang maha tahu mana yang terbaik bagi hamba-hambanya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Unfud ala rislik hatta tanzila bisa hatihim. Jalanlah engkau wahai Ali sampai engkau berada di pelataran mereka, sudah masuk di kampung mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka orang-orang Yahudi. Serulah mereka orang-orang Yahudi kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alai min hakillahi fihi dan kabarkanlah kepada mereka tentang kewajiban yang harus mereka tunaikan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah wahai Ali, kalau ada seorang dapat hidayah karena engkau, Allah berikan hidayah karena sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Tatkala itu, onta merah merupakan perlambang harta yang paling mewah yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Kalau kita sekarang misalnya kau akan dapatkan lebih baik daripada mobil mewah. Ya, kalau kita umpamakan sekarang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan keutamaan berdakwah. Kalau ada yang dapat hidayah, maka kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Adapun unta merah hanya sekedar perumpamaan kata Al Imam Nawawi rahimahullah. Hanyalah perumpamaan. Apa yang ada di akhirat satu biji zarrah saja, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenikmatan yang sedikit di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kenikmatan dunia tidak ada nilainya. Kenikmatan di akhirat jauh lebih nikmat daripada di dunia. Namanya boleh sama, hakikatnya berbeda. Kemudian kenikmatan di dunia hanyalah sementara, kemudian kenikmatan di akhirat selama-lamanya. Oleh karenanya dalam banyak hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fajri khairu minad dunya wa fiha. Rakaat dua rakaat yang dilaksanakan qabliyah subuh sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pahala yang Allah siapkan untuk orang yang salat dua rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada kenikmatan dunia seluruhnya yang kita lihat sekarang ini. Lebih baik. Kenikmatan yang kita lihat sekarang ini apa? Sementara dan terbatas. Tidak bisa dinikmati sepuas-puasnya. Terlalu banyak perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Oleh karenanya, betapa utamanya orang yang menyeru kepada tauhid. Kita telah lewat dari pembahasan kita tentang keutamaan orang yang bertauhid. Ya, sampai Nabi sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis mengatakan, "Ya benar Adam, لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة wahai anak Adam kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini kemudian kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali maka aku akan mendatangkan ampunan sebesar bumi ini pula jadi keutamaan tauhid sangat besar Man ma eh, apa namanya? Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik masuk surga. Ada orang yang saudara antum atau sahabat antum atau masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan. Pakai jimat, percaya dengan dukun, ramalan bintang, sajian-sajian, ada pamali ini, pamali anu, tidak boleh gini, tidak boleh anu. Antum dakwahi. Kemudian dia paham tentang tauhid. Subhanallah. Kemudian dia menjalankan tauhid selama selama sisa umurnya, selama sisa hidupnya. Sepuluh tahun dia bertauhid, maka selama itu pahalanya terus mengalir kepada antum. Pahala yang luar biasa. Oleh karenanya, ya, orang yang berhasil mendakwahkan orang sehingga orang lain tersebut paham tentang tauhid, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang tadinya beribadah, kemudian dia riak, selalu mencari perhatian, ingin dipuji oleh orang lain, kemudian dia dakwahi. Jadilah orang ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala paham dan sadar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwasanya Allah tidak mau disyirikatkan, disyirikkan sama sekali. Kemudian dia ikhlas dalam ibadahnya, maka seluruh pahala dia pun mengalir kepada kita yang mendakwahi. Oleh karenanya ikhwan, semangat untuk berdakwah. Ya. Sampaikan dari Nabi SAW walaupun satu ayat, selama itu merupakan kebenaran, maka jangan ragu-ragu untuk disampaikan. Demikianlah Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan yuhibbuhullahu wa rasuluh Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan Rasulnya tentunya banyak sahabat-sahabat lain juga yang dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya ya. sahabat-sahabat lain terutama khulafa al-arba'ah Abu Bakar Umar Uthman dan Ali yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar fil jannah Abu Bakar di surga Umar fil jannah Umar di surga Uthman fil jannah Uthman di surga Ali bin Abi Thalib di surga ini semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyatakan kepada sebagian orang, orang ini cinta kepada Allah dan dan Rasulnya. Ya. Akan tapi, tatkala ada stempel khusus kepada Ali, menunjukkan ada dari satu sisi kebaikan Ali yang luar biasa, yaitu dicintai oleh Allah dan dan Rasulnya. Tentunya, dalil-dalil seperti ini, dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang syiah, yang menyatakan bahwasanya lihat Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Kita bilang kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Ya. Cukuplah Allah menyebutkan Abu Bakar dalam Al-Quran menemani Nabi dalam perjalanan. naini idhuma fil ghar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dua orang tatkala dalam goa, yaitu siapa? Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh li sahibihi la tahzan. Tatkala Nabi berkata kepada sahabatnya, ya, jangan kau sedih. Terlalu banyak dalilnya. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah yang pertama yang disebut adalah Abu Abu Bakar. Kalau kita sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar, tatkala Rasulullah sakit yang jadi imam siapa Abu Abu Bakar. Maka mereka akan berkata itu dalil-dalil keutamaan Abu Bakar sebelum dia murtad. Begitu mereka bicara. Dalil sebelum mereka mereka murtad. Kita bilang ini bagaimana? Rasulullah bilang mengatakan Abu Bakar di surga berarti Rasulullah bohong dong kalau begitu. Tatkala Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga sedang berbicara tentang sekarang atau nanti? Bicara tentang masa depan. Berarti Rasulullah SAW bohong. Sehingga seorang orang-orang nasibiyah, nasibiyah yang mereka membenci ahlul bait. Mereka juga mengatakan dalil-dalil yang menyatakan tentang keutamaan Ali juga sebelum Ali murtad katanya. Sama. Kita bilang tidak benar. Tidak mungkin Allah memuji para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali kecuali menunjukkan bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan mereka adalah orang-orang yang harus kita ya senantiasa mendoakan mereka sehingga kita senantiasa mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar dan Uthman radhiyallahu taala anhum. Kita senantiasa mendoakan agar Allah meridhai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Sungguhnya orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muhajirin dan memuji kaum ansar secara mutlak. Kaum muhajirin kaum ansar pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah persyaratkan satu syarat. Apa? Walladzina taba'uhum bihsan Harus mengikuti kaum muhajirin, kaum ansor dengan pengikutan yang baik. Dengan cara yang baik. Baru meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan para para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seluruhnya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah mendakwakan tauhid mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan dan ini semakin ya berat di dibebankan kepada kita mengingat kondisi masyarakat kita yang banyak di antara mereka terjerumus dalam praktik-praktik kesyirikan. Banyak di antara mereka yang masih ada budaya-budaya yang merupakan warisan dari ajaran agama Hindu. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan mereka karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Allah taala alam bisawab. Ada yang bertanya saya persilahkan. Nah, duduk aja. Uh, apa yang dikatakan Ustaz tadi kami sudah eh, menerima dengan bagus. Masalah syirik dan musyrik ini Pak Ustaz. Uh, di beberapa daerah, di Jawa juga di Sumatera. Jadi bukan meminta kepada selain Tuhan, tapi memanfaatkan ini gimana nih? Tolong dijelaskan. Karena ini di Nabawi kami tulus memang bertanya. Misalnya ada tuan guru atau kiai yang melihara jin. Katakan alam semesta ini bisa digunakan oleh manusia. Nah, itu gimana? Suruh ke sana, suruh ke sini. Tapi bukan meminta selain Allah, tapi memanfaatkan. Nah, ini tolong dijelaskan biar kami <laughs> yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Asril Tanjung. Uh, terima kasih kepada Bapak ya pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita bilang uh, ada perkara-perkara yang ada di alam semesta, namun tidak sembarang kita melakukannya. Di antaranya seperti minta tolong kepada jin. Ada orang mengatakan ini tidak sedang beribadah, tapi minta tolong kepada jin, ini dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam surat jin. Dalam Al-Qur'an yang namanya surat jin. Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala dahulu, ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan. Ya'udzun minta perlindungan kepada sebagian jin, maka semakin menambah kekufuran mereka karena minta perlindungan kepada jin dan menambah kesombongan para para jin. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins." Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wahai jin kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Kata manusia, eh, kata jin, ya kami dahulu saling memberi manfaat di antara kami. Saling beri apa? Manfaat. Jadi saya bantu dia, dia kasih sajen sama saya. Saling beri apa? Manfaat. Dan ini yang terjadi. Bahkan banyak jin yang aku sebagai orang soleh, bahkan sebagai malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ jami'an. Tatkala Allah mengumpulkan mereka, Allah bertanya kepada para malaikat, aha "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Wahai para malaikat, Apakah mereka yang dulu beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Kata para malaikat, tidak ya Allah, bal kanu al jin. Kebanyakan mereka menyembah jin. Aksaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Ini tiga ayat Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang peribadatan kepada jin. Jadi jin terkadang nyamar jadi orang soleh. Terkadang jin nyamar sebagai malaikat. Dan sering ada namanya kita memberikan mahar kata orang atau kita memberikan apa sesajen dan di situ nanti ada pertolongan dari jin. Memberikan sesajen ini, ini syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam penilaian syariat Islam adalah kesyirikan. Jadi jangan sampai kemudian sebagian orang mengatakan, ya kita sebagai semua makhluk saling apa? memberi manfaat. Ini tidak boleh dalam syariat Islam. Akhirnya apa sekarang di Indonesia lihat? Jin merajalela, dukun merajalela. Jin diagungkan, orang takut sama jin. Kekuburan aja takut, jangan-jangan muncul apa gendruwa. Harusnya kekuburan itu takut ingat akhirat bukan ingat akhirat ingat jin. Jangan-jangan jin yang muncul, apalagi ada asap keluar, orang ketakutan. Kenapa jin diagungkan? Di sini enggak azan dikumandangkan di mana-mana. Masjid ramai. Dukun dibunuh di sini. Tidak ada orang mana jin mau berkembang. Di Indonesia tidak, jin diagungkan. Dukun masuk televisi. Iklannya di mana-mana. Dukun dekat sama artis. Masuk dalam kabar-kabar dicek dan dicek. Subhanallah. Bagaimana kemudian orang tidak menyembah kepada jin? Orang jalan sedikit kemasukan, sedikit-sedikit kemasukan. Sedikit-sedikit kita dengar ada yang disantet. Bagaimana jin tidak berkembang biak wong pohon yang akibat kecelakaan Ustaz Jeffrey rahimahullah didatangi dikasihkan saja. Ini pohon bukan mendatangkan keberkatan, pohon yang menyebabkan kecelakaan malah di ini gimana ini? Kalau pohon itu kemudian mendatangkan ya kebaikan ya mungkin ini mendatangkan kecelakaan malah datang komunikasi kasih saja. sajen. Nah, jangan sampai kemudian Akhirnya apa? Ada penyembelihan terhadap jin. Membangun bangun jembatan takut sama jin. Ayat ini turun tatkala Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Dahulu ada sebagian manusia yang minta tolong kepada sebagian jin, maka semakin menambah kekufuran mereka disebutkan ada seorang Arab yang dia datang bersama rombongannya. Kemudian mereka melewati sebuah lembah. Yang lembah tersebut terkenal banyak jin yang jahat. Kemudian dia berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahi qaumihi." Aku berlindung kepada bosnya lembah ini agar tidak diganggu dari anak buahnya. Dan dia selamat. Lewat selamat. Ini kesyirikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, itu mau lewat ini, jangan dibel dulu. Selama <laughs> mau lewat kadang lewat apa? Harus ngebel dulu sama harus apa namanya? Uh, atau uang duit atau apa. Ini ketundukan ini kepada jin yang dicari oleh jin. Inilah kesyirikan ada tumbal, ada mahar, ada namanya apa? Persyaratan. E, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita ikut merayakan pesta laut yang di dalamnya ada penyerahan kepala kerbau? Misalnya sekedar naik perahu ke laut bersama keluarga dan teman-teman. Ya, tidak boleh. Ini acara kesyirikan. Berarti memberikan sajian kepada dewa laut atau putri laut atau kepada Nyi Roro Kidul atau nyi yang lain. Ini kesyirikan, maka tidak boleh kita ikut berpartisipasi dalam acara kesyirikan. Tidak boleh. Jangankan kita ikut berpartisipasi, kita jauh saja, kita di Madinah kita bilang, oh tidak apa-apa, saya setuju. Itu sudah tidak boleh. Apalagi kita ikut nimbrung di sana, ikut melakukan acara kesyirikan. Apakah penyerahan kerbau kepada dewa laut, ataukah kepada dewa gunung, atau dewa-dewa yang yang lainnya. Ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Ada yang lain bertanya, seorang ibu berpuasa sunnah agar anaknya lulus ujian, apakah hukumnya? Boleh. Seorang boleh bertawasul dengan amalan soleh. Seorang misalnya dalam keadaan sulit, kemudian dia bangun malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang mengatakan ini kesyirikan. Dia hanya sholat tatkala ada kebutuhan. Kita bilang justru itu. Seorang tatkala butuh dia minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kalau sudah kebutuhannya terpenuhi tidak sholat lagi. Ya, tapi kalau ada orang sebenarnya nggak jadi masalah. Namanya seorang tatkala dalam keadaan sulit dia ingin memberikan diri kepada Allah. Kalau gitu harus bagaimana dia? Tidak mengapa, dia bertawasul dengan sholat malamnya, bertawasul dengan puasanya, dengan sodakahnya, kemudian berdoa kepada Allah, Ya Allah, mudahkan anak saya untuk lulus. Ini dibolehkan dalam syariat dan tawasul yang syar'i, dibolehkan. Ada lagi yang bertanya, bagaimana sholat di luar masjid yang lama? Jadi ada pertanyaan, sebagian orang menyangka bahwasanya <clears throat> pahala seribu kali lipat, lebih dari seribu kali lipat Rasulullah SAW mengatakan solatun fi masjid hadza khairun min alfi solatin fi masiwahu illa al haram. Solat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali lipat solat di luar di, dibandingkan masjid-masjid yang lainnya, kecuali masjidil haram. Masjidil haram seratus ribu kali lipat. Sebagian orang menyangka bahwasanya pahala ini hanya jika orang solat di masjid lama yang pernah dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak benar. Memang benar sekarang masjid yang lama masih ada cat yang lama, cat kuning-kuning dekat Raudhah itu, itulah masjid lama. Tetapi kita tahu bahwasanya masjid tersebut telah mengalami eh, pelebaran ya di zaman Nabi dan juga setelah Nabi SAW. Di zaman Nabi setelah perang Khaybar, tatkala banyak orang masuk Islam ke Madinah, maka masjid tidak cukup Rasulullah SAW melebarkan ke arah depan. Jadilah mihrab Nabi SAW kemudian sebelah kanan juga dibesarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak sempat ada pelebaran. Abu Bakar cuma cuma memerintah selama dua tahun dan sibuk mengatur stabilitas keamanan tatkala itu banyak orang yang murtad dan juga timbul Musailamah al-Kadzab orang nabi, mengaku sebagai nabi baru sehingga terjadi peperangan beliau tidak sempat melebarkan masjid sebagaimana juga beliau tidak sempat melaksanakan sholat tarawih berjamaah tatkala di zaman Umar dilaksanakan sholat berjamaah kemudian dilebarkan juga Masjid Nabawi ya kemudian di zaman Utsman juga dilebarkan menunjukkan masjid lebih lebar daripada sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu semua tetap dapat pahala seribu kali lipat. Demikian juga kemudian di zaman pemerintah Saudi Arabia sekarang dilebarkan seperti di zaman Malik Fahad ada pelebaran sekarang kita tempati. Ini juga mendapatkan pahala seribu kali kali lipat biiznillahi taala. Selama dia masih masuk dalam Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan pahala seribu kali lipat. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan bagaimana hukum makan bekicot? Bekicot ya bekicot ini ada ada bekicot darat, ada bekicot laut ya? Ada dua model atau bekicot cuma ada yang tinggal di laut terus, di sungai terus tidak keluar-keluar? Ada nggak? Ada bekicot laut ya. Kalau bekicot laut tidak jadi masalah hukumnya halal. Yang jadi masalah khilaf di antara para ulama adalah bekicot darat. Karena dia mengambil hukum hewan hewan darat. Sementara hukum hewan darat yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Maliki mengatakan hukum asal adalah halal dan ini kuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghairillahi bih." Tidak aku dapati dalam wahyu yang Allah turunkan kepadaku suatu yang haram untuk dimakan kecuali ila yakuna maitah, kecuali bangkai atau air darah yang mengalir atau daging babi atau sembelih yang disembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk berhala dan yang lainnya. Ini yang haram. Kata para ulama menunjukkan asalnya sesuatu makanan hukumnya halal sampai ada dalil yang meng mengharamkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah, dialah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Asalnya seluruh di atas muka bumi ini hukumnya halal sampai ada yang mengharamkan. Sekarang kita tanya, mana dalil yang mengharamkan dalil yang mengharamkan misalnya singa. Singa ada dalilnya. Kullu dzinabin minasiba. Rasulullah mengharamkan seluruh hewan buas, ya. Hewan yang karnivora diharamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau bekicot mana dalilnya? Mereka mengatakan karena bekicot termasuk serangga. Kalau serangga kenapa haram kata mereka? Karena serangga itu adalah hewan yang menjijikkan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ini yang pertama, menjijikkan. Yang kedua, karena hewan serangga itu tidak bisa disembelih. Allah berfirman, "Illa ma illa bih." Kecuali yang kalian sembelih. Berarti yang tidak bisa disembelih tidak boleh dimakan. Seluruh serangga yang tidak bisa disembelih, kutu, kecoa, apalagi belalang ada boleh ya tunggu. Uh, kemudian apa? Apalagi tidak disembelih? Cecak. Siapa yang suka makan cecak? <laughs> Terus apa lagi? Uh, apa yang dijual obat ini apa namanya? Tokek, tokek. Tokek itu ada pembuluh darahnya nggak? Tokek ada pembuluh darahnya? Cicak nggak ada. Kalau tokek, semacam kadal dia. Dia semacam kadal atau semacam cicak? Intinya mereka mengatakan seperti ini semua tidak boleh karena tidak ada pembuluh darahnya. Di antara yang tidak ada pembuluh darahnya bekicot kata mereka. Kayak rawar, ya. Namun kita bilang bahwasanya dalil ini tidak ada Ya, ayat yang mengatakan illa madzakaitum bih itu berkaitan dengan hewan yang bisa disembelih. Tatkala Allah mengatakan hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul eh, hurimat alaikumul maitatu wadamu. Kemudian Allah mengatakan wal munkhaniqatu wal wal mutaraddiyatu wan natihatu. Kemudian Allah mengatakan di surat Al-Maidah, siapa yang hafal ayatnya? Hurimat alaikumul maitatu. Terus wal munkhaniqatu wal dalam surat Al-Maidah, nah lupa ya intinya. Kemudian Allah mengatakan illa ma dzakaitum bih kecuali yang kalian sembelih. Ini ayat konteks ayat ini berkaitan tentang hewan-hewan yang disembelih. Artinya kalau ada orang, ada hewan yang jatuh, kemudian mati, tercekek, kemudian mati, selama masih sempat bisa disembelih maka halal. Yang terjatuh dari tempat yang tinggi kemudian mati, tidak boleh jadi bangkai. Tapi kalau sempat kita sembelih, maka boleh makan. Yang tercekik kalau mati jadi bangkai, tidak boleh kita makan. Tapi kalau sempat kita sembelih jadi halal. Kemudian ternyata ada dalil yang mengatakan haramnya, halalnya belalang. Halamnya, halalnya apa? Belalang. Halalnya belalang. Oleh karenanya bekicot dikiaskan dengan belalang. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Oleh karenanya bekicot hukumnya halal. Adapun lalat, kecoa siapa yang mau makan kecoa? <laughs> Jadi Allah alam bisawab, kita katakan mendapat yang lebih kuat bahwasanya bekicot hukumnya halal. Ada lagi yang bertanya? Ya. Hah? Kelawar karnivora nggak? Dia makan apa kelawar? Dia makan apa? Enggak, dia makannya apa dia? Dia tidak makan tikus, tidak makan anu. Nah, kalau dia makan Kenapa? Nanti saya cek lagi deh. Ah, bertanya apa, Pak? Silakan. Enggak ada. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, Yang kami tanyakan adalah Mengenai ziarah kalau kami di Indonesia ini itu kalau di Jawa itu ziarah Wali Songo. Jadi berbondong-bondong orang berziarah di Wali Songo. Bagaimana itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasanya ziarah merupakan ibadah yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengatakan, kuntum nahai kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana fazuruha fa innaha al akhirah. Dulu aku melarang kalian menziarahi kuburan. Kata Muhallab rahimahullah, Rasulullah SAW dulu melarang menziarahi kuburan karena dikhawatirkan mereka menyembah penghuni kubur. Salah seorang ulama besar yang dinukil pendapatnya oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Fal'ana fazuruha. Kata Nabi SAW, sekarang ziarah ziarahili kuburan. Fa'innaha hatudakirukumul akhirah. Karena ziarah bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Oleh karenanya fungsi utama dari ziarah ada dua. Pertama mengingat akhirat, yang kedua mendoakan penghuni apa? Penghuni kubur. Ini fungsi utama. Barang siapa yang merubah fungsi ini sebaliknya, malah meminta kepada penghuni kubur, ya, maka ini tidak di, diperbolehkan siapapun, ziarah siapapun. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya, oleh karenanya tidak diriwayatkan dari sahabat pun mereka datang minta kepada Nabi sama sekali. Padahal betapa banyak kejadian yang dialami setelah wafatnya Nabi. Banyak peperangan, jihad, kesulitan, kelaparan, apa musim kemarau, banyak kesulitan dan tidak satu sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi atau bertawasul kepada Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Adapun tatkala Nabi masih hidup, semua datang kepada Nabi. Minta agar Nabi men mendoakan. Tapi Nabi SAW sudah meninggal, lain lagi perkaranya. Padahal begitu banyak kejadian-kejadian besar di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun berziarah kemudian ke kuburan para wali. Tidak jadi masalah kalau kita ke sana kemudian ingin mendoakan para wali. Ya. Jangan sampai sebagian orang mengatakan mereka sudah di surga, ngapain kita doakan mereka? Ini tidak benar seperti ini. Nabi saja kita doakan. Rasulullah SAW tatkala bercerita tentang para sahabat yang mati di medan pertempuran, Kata Nabi SAW, maka gugurlah Zaid bin Harithah. Istaghfiru li akhikum. Kata Nabi SAW, doakanlah Zaid bin Harithah yang telah meninggal dunia. Kemudian fa'akhadha rayah, kata Nabi SAW, kemudian diambil genderang apa namanya bendera peperangan oleh Ja'far bin Abi Talib. Fakutila.